Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan masih mengenai pembahasan aqsamul kalam dalam masalah ilmu usul fikih. Namun sudah kita jelaskan definisi kalam itu pun Syekh Muhammad bin Shalih al lebih condong dan menguatkan bahwasanya definisi kalam Naam itu lebih baik yang didefinisikan oleh apa? Ahlu nahwi. Nah, barakallahu fikum ahlu nahwi. Dengan definisi yang sudah kita lewati, eh, al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, itu lebih dekat. Nah, barakallahu fikum karena kalam itu secara bahasa apa? Nutqun mufhimun sebuah ucapan yang bisa memberikan pemahaman itu naam. Jadi intinya ucapan kalau cuma tulisan ataupun isyarat isyarat yang ada barakallahu fikum atau tulisan yang ada itu bukan kalam. Walaupun di dalamnya dipahami dan juga mengandung makna kalam, tapi caranya ucapan caranya adalah isyarat fiha makna kalam. Paham ya? Atau kitabah fiha makna kalam. Tulisan yang dalamnya mengandung makna kalam itu bukan kalam seradatnya. Paham? Paham belum? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Allah Syekh Muhammad bin Salim Sayyidin rahmatullah alaihi wa qauluna mufidun. Dan ucapan kita atau ucapan kami mufid, itu kalam itu lafdun mufidun kemarin itu kan lafadz yang memberikan faedah, kharaja bihi ghair mufid. Keluar dengan ucapan tersebut yang tidak mufid, yang tidak memberikan faedah. Faedah faedah kana lafdun la yufidu falaysa bikalam. Apabila ada lafadz kok tidak memberikan faedah maka bukan kalam. Falau kulta, kalau seandainya engkau mengatakan ida jaa Zaidun, apabila Zaid datang, kalam bukan ini? Bukan kalam karena belum paham orang, ada apa kalau Zaid datang? Fa hadza laysa bikalamin, maka ini bukan kalam kata beliau. Li'annahu la yufid, dikarenakan ucapan tersebut tidak memberikan faedah. Li'annahu ida jaa Zaidun madza af'al? Dikarenakan apabila Zaid datang apa yang apa yang aku lakukan? Kamu paham belum ini? Walau kulta dan jika engkau mengatakan idza jaa zaidun al-batalu al-aqilu al-karimu al-mu'minu at-taqiyyu as syakhiyyu sepanjang ini tetap belum kalam juga. Karena masih sifat semua itu kan apabila telah datang Zaid yang pemberani, yang berakal, yang mulia, dermawan, beriman, bertakwa, kemudian dermawan. Apa itu ya? Nah, itu semuanya kan sifat semua. Tapi apakah ini mufid? Tidak mufid. Falaisa bikalamin aidan li'annahu ma afat. Ini juga bukan kalam karena belum memberikan faedah. Paham ya? Karena tidak memberikan apa? Faedah. Syaratnya harus apa? Lafdun mufidun. Lafad yang memberikan apa? Faedah. Definisi yang bagus yang sudah kita lewati. Allah na'am barakallahu fikum. Eh, na'am lafdul murakab mufidu bil wad'i. Ya kan? Al-kalam wa lafdun al al-lafdu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Na'am. Lafad yang tersusun dari dua kata terlebih kemudian berikan faedah dan dengan mengatakan bahasa Arab. Itulah kalam. Wa idza qala qailun sekarang kalau ada orang mengatakan as-sama'u fawqana wal ardu tahtana. Langit itu di atas kita dan bumi di bawah kita. Ini kalam enggak ini aslinya? Kalam bukan aslinya. Hmm? Aslinya kalam. Menurut pendapat yang sahih kalam. Paham ya? Langit itu di atas kita dan bumi itu di bawah kita. Memberikan faedah enggak kalian ini? Aslinya perkara ini nggak perlu dibahas pun orang paham itu loh. Langit di atas kita, kemudian bumi di bawah kita, itu secara tidak langsung orang paham nggak? Paham. Nah itu berarti nggak memberikan faedah menurut ahlu usul. Paham ya? Katanya sebagian ahlu usul, sebagian ahlu usul mensyaratkan faedah itu adalah sesuatu yang baru. Jadi harus sesuatu yang baru yang kita awalnya nggak tahu jadi tahu itu namanya faedah. Tapi kalau sesuatu yang jadi ketahui sebelumnya bukan faedah katanya. Tapi pendapat yang sahih tidak disyaratkan harus baru. Pendapat yang sahih tidak syaratnya harus baru sehingga as-sama'u fawqana memberikan faedah enggak itu aslinya? Memberikan faedah, langit di atas kita walaupun faedahnya enggak baru. Karena kita sudah tahu sejak dulu kan? Nah, langit di atas kita, bumi di bawah kita. Berfaedah enggak ini lafaz ini? Memberikan faedah walaupun tidak baru itu loh. Nah, sebagian ahli usul mensyaratkan faedah itu harus harus sesuatu yang baru. Paham ya? Awalnya kita nggak tahu jadi tahun nah itu faedah yang baru namanya. Nah, kita lihat sini. Fahal hada kalam, apakah ucapan ini adalah kalam? Langit di atas kita, bumi di bawah kita, apakah ucapan ini adalah kalam? Ba'dul ulama, sebagian ulama, yakulun, mereka mengatakan laisa kalam, bukan kalam. Kenapa? Li'annahu ma'afada, dikarenakan tidak memberikan faedah katanya. Faedah kana syai'an ma'luman biduni an yatahaddatsa bihi insanu tabadul ulama in nahwi yaqulu laisa bikalamin li'annahu la budda an takuna al-faedah mustaqillatan. Ini sebagian ulama nahwu mengatakan seperti itu. Artinya fa idza kana syai'an ma'luman biduni an yatahaddats bihi al-insan apabila sesuatu perkara itu sudah diketahui tanpa orang itu atau tanpa manusia menceritakannya orang sudah tahu tanpa orang cerita kepada kita tahu nggak kalau langit di atas kita tahu bumi di bawah kita tahu nah tanpa orang menceritakan kepada kita kita tahu kan nah nah itu ba'dul ulama nahwi sebagian ulama nahwu mengatakan bukan kalam Kenapa? Li'annahu la budda an takuna al karena mereka beralasan bahwasanya kalam itu harus faedahnya itu tersendiri. Faedah tersendiri, faedah yang baru istilahnya. Paham maksudnya? Nah, tapi yang sahnya apa? Tetap kalam. Paham ya? Tetap kalam. Kita lihat, amma in kanatil faedah ma'lumatan Adapun kalau seandainya faedahnya itu ma'lumatan sudah diketahui, fahadha la yumkin an yakuna kalaman, maka yang seperti ini tidak mungkin dikatakan kalam. Walakin alladhi 'alaihi jumhur annana la nahkumul bil fa'idah wa 'adamiha illa bi muqtada tarkib faqat. Akan tapi berdasarkan pendapat jumhur annana bahwasanya kami atau kita la nahkum bil fa'idah, tidak bisa menghukumi sebuah faedah wa 'adamiha atau tidak tidak berfaedahnya. Eh, barakallahu fikum tidak bisa menghukumi bil faedah dengan sebuah faedah wa 'adamiha atau tidak tidak berfaedah kecuali bi muqtada tarkib faqat. Kecuali dengan semata-mata apa? Dilihat dari susunannya saja. La bi muqtada tajdidil faedah. Bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata nah diharuskan apa? Memperbarui faedah atau barunya faedah. Paham belum? Sekarang as-sama'u susunannya sudah susunan apa? Murakab enggak? Murakab. al lafdu al-murakabu mufidu bil wad'i. Walaupun tidak memunculkan faedah yang baru. Karena sebagian ulama nahwu mensyaratkan yang namanya faedah itu sesuatu yang baru, yang belumnya orang enggak tahu itu loh yang sebelumnya. Nah, kalau sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya itu bukan apa? Bukan faedah sehingga bukan kalam katanya. Ini pendapatnya keliru atau benar? Keliru. Yang benar apa? Yang benar intinya kita lihat susunannya saja. Jumhur seperti itu. Eh, jumhur menyatakan bahasanya lihat susunannya. Al-lafdu, al-murakkabu, ya kan? Intinya dia itu lafaz disuarakan murakkab tersusun dari dua kata atau lebih mufid, memberikan faedahnya. Apa itu ya? bil di nam bil wad'i dengan peletakan bahasa Arab. Kan itu. Itu yang jumhur berada di atasnya. Paham maksudnya? Naam. Tidak diharuskan apa? Memperbarui faedah. Falaisa syartan tajdidul faedah, maka bukan syarat. Memperbarui faedah itu bukan syarat, faedah yang baru itu. Idza kana hadza tartib yufidu kafa. Apabila susunan ini sudah cukup, sudah memberikan faedah cukup sudah. As-sama'u fawqana memberikan faedah enggak? Susunannya sudah, sudah cukup susunannya? Sudah cukup. As-sama'u isim. Fawqana isim juga. Isim-isim mana itu? Cukup. Walau kanat ifadatuhu ma'lumatan min qabl. Walaupun sudah diketahui faedahnya sejak dahulu. Eh? Walaupun faedahnya sudah diketahui sejak dahulu. Sebelum ada orang kata sebelum ada orang mengucapkan as-sama'u fawqana, langit di atas kita. Kita tahu enggak kalau langit di atas kita? Sudah tahu kan? Sebelum orang mengucapkan bumi di bawah kita, kita sudah tahu belum? sudah tahu juga. Oleh karena itu faedahnya walaupun bukan faedah yang baru tetap dikatakan mufid. Nah, dan tetap dikatakan kalam. Wa bina'an 'ala hadzal qaul naqul, qaulul qa'il, as-sama'u fawqana kalamun wal ardu tahtana kalamun. Maka dibangun di atas pendapat ini pada jumhur. Kita katakan bahwasanya ucapan yang mengatakan langit itu di atas kita, itu adalah kalam. Dan bumi itu di bawah kita, itu adalah kalam. Paham ya? Jadi khulasahnya yang namanya kalam itu tidak disyaratkan harus menimbulkan faedah yang baru. Faedah yang lama pun tetap dikatakan kalam. Apa maksudnya ya? Naam. Seperti annaru harun, api itu panas. Itu setiap orang tahu enggak? Tahu kan? Tapi itu annaru harun, kalam bukan? Menurut pendapat yang sahih, kalam karena sudah terpenuhi syaratnya. As-saut, lafaz kan kemudian murakkab dua kata. Paham ya? Mufid, memberikan faedah. Naam. Wa qawlu syair dan ucapan syair, ka'annana wal ma'u min haulina. Qaumun julusun haulahum ma'u. Nah, ini nanti juga termasuk yang beliau jadikan syahid nanti. Fahada kalamun ini kalam menurut pendapat yang sahih. Wa 'ala qawlil akhar namun menurut pendapat yang lain, Lai sabi kalam bukan kalam. Kenapa? Li'annahu idha qawla ka'annana ka'annana wal ma'u min haulina qawmun julusun, seakan-akan kita ini adalah kaum yang duduk-duduk Eh, wal ma'u min haulina sedangkan dalam keadaan apa? air itu di sekeliling kita. Nah, ini kalau kita perhatikan ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun falaysa hunaka haja an yaqul haulahum ma'u. Di akhir-akhir ada lafaz haulahum ma'u. <coughs> kalau sudah di awal ada min haulina wal ma'u min haulina enggak perlu lagi di akhirin kasih haulahum haunam haulahum ma'u. Paham belum maksudnya ini? Maksudnya orang sudah tahu yang pertama sudah tahu dengan yang pertama tadi bahwasanya kami duduk-duduk atau kami ini seakan-akan ada kaum yang duduk-duduk di sekelilingnya ada air. Itu sudah cukup kan aslinya? Enggak perlu dikasih haulahum ma'u diulangi lagi gitu loh. Nah. Nah, ini menurut mereka bukan kalam seperti ini. Tapi yang pendapat sahih kalam bukan? alam. Ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan, as-sahih annahu la yushtaratu an takuna al-fa'idah jadidatan. Yang sahih ini pendapat yang sahih perhatikan, tidak disyaratkan bahwasanya faedah itu harus baru, enggak syaratkan. Bal kullu ma kana murakkaban ala wajhin yufidu fa innahu yu'tabaru kalaman. Bahkan setiap Nah, barakallahu fikum, setiap kalimat yang tersusun eh, di atas bentuk yang berikan faedah, fa innahu yu'tabaru kalaman, maka itu dianggap sebagai kalam. Intinya berikan faedah. Walaupun faedahnya tidak tidak baru. Paham ya? Walaupun faedahnya tidak baru, walaupun tidak lama tidak masalah, yang penting memberikan faedah itu aja. Nah. Amma aqallu ma yatarakkabu minhul kalam faqad asyara ila al-muallif biqawlihi na'am. Ini malah justru pembahasan mutamimah yang aslinya ini. Karena berkaitan sedikit masalah apa? Masalah nahwu ya kita lihat. Adapun paling sedikitnya sebuah kalam itu tersusun, sungguh telah diisyaratkan oleh muallif dengan ucapannya aqallu ma minhul kalam marakkabu ismani aw ismun wa fi'lun karkabu. Yaqulu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih menyatakan syarahnya itu Aqallu ma yatarakkabu minhu kalam ismani aw ismun fi'lun. Paling sedikitnya yang namanya kalam itu tersusun dari dua isim atau isim dan fi'il. Paham ya? Tersusun dari apa? Dua isim atau isim dan fi'il itu paling sedikitnya. Dua isim Zaidun qaimun. Isim dan fi'il jaa Zaidun, ya enggak? Adapun kemarin ada yang apa kemarin itu? Huruf dan fi'il kemarin kan katanya. Itu pendapat yang sahih tidak benar. Karena kalau huruf dan fi'il itu kurang sempurna. Ya. Lam yakun tidak berdiri. Siapa yang tidak berdiri? Kurang nggak? Kurang. Makoma. dia tidak berdiri. Siapa? Kurang nggak? Kurang. Oleh karena itu kalau huruf dan fi'il nggak bisa aslinya. Sesuai dengan apa? Nah, syarat daripada nah barakallahu fikum nah penulisan Arab itu nggak sempurna. Nanti akan dikritik nanti dan beliau akan sebutkan nanti. Nah. Fa wa qulhima min qawlihi aqallu ma yatarakkab minhu kalam. Dipahami dari ucapan beliau, paling sedikitnya sebuah kalam itu tersusun, annahu qad yatarakkabu min aktsar min dzalik. Berarti terkadang yang namanya kalam itu bisa tersusun dari lebih daripada dua kata. Benar enggak nih? Naam bahwasanya kalam itu bisa tersusun lebih dari dua kata. Contohnya Zaidun qaimun. Eh, Zaidun abuhu qaimun. Zaidun satu, Abu dua, haknya tiga, imun empat sudah. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya nah paling sedikitnya memang dua, tapi paling banyaknya sebanyak-banyaknya. Paham maksudnya ya? Namun paling sedikitnya yang namanya kalam itu tersusun dari dua isim atau isim dan fi'il. Ada pun fi'il dan huruf tidak bisa, pendapat yang sahih. Karena enggak sempurna nanti kalau cuma fi'il dan huruf. Contohnya apa contohnya? Contohnya kemarin tuh lam yakum atau maqama, enggak sempurna. Nah, kita lihat Lakin la yumkin an yatarakkab min aqal min dhalik. Akan tapi enggak memungkinkan sebuah kalam tersusun kurang daripada enam kurang daripada eh, kurang daripada apa? dua isim atau isim dan fi'il. Ya. ismani yang dua isim contohnya al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nah, ada enggak yang tersusun dari dua tersusun kurang dari dua isim? Ada enggak? Ada enggak yang namanya sebuah kalam tersusun kurang dari dua kata. Eh? Ada enggak? Kum satu kata toh. Kum ijlis ikra berapa kata itu? Dohirnya berapa kata dohirnya? Satu kata. Katanya enggak ada katanya. Katanya paling sedikitnya sebuah kalam tersusun dari dua kata atau lebih. Ya, dua kata itu isim, isim atau isim dan fiil. Kalau huruf dengan huruf, huruf dengan huruf nggak bisa, huruf dengan fi'il nggak bisa. Nah, sekarang barakallahu fikum ada nggak sebuah nah barakallahu fikum kalam dipahami juga tersusun dari kurang dari dua kata ada nggak? Nah, kum tadi Kum ya akhir, Kum. Satu atau kata satu kata kata kum itu. Nah, Dohirnya satu, yang enggak yang enggak dohirnya hmm. apa itu? Kum anta. Itu pendapat yang sahih. Jadi itu masalah kum itu dohirnya memang satu, tapi di dalamnya ada domir anta. Berarti dua kan? Fi'il dan fi'il dan isim domir. Kum anta. Jadi enggak ada iskal ya, enggak ada iskal. Nah, bahkan terkadang barakallahu fikum hafizakumullah, na'am satu huruf saja itu bisa dipahami. Tapi satu huruf tersebut barakallahu fikum itu aslinya fi'il. Paham ya? Satu huruf fi'il, fi'il amr. Contohnya apa? Ai. Ma ti. Paham ya? Ai itu artinya pahamilah. Ai. Ti jagalah. qayatan, waktu yakin bi qayatan. Wa ya'i. Paham ya? Ai itu artinya ai anta. Paham ya? Yang jelas kalau kita jumpai kok ini katanya harus paling sedikitnya dua, pokoknya satu kita katakan ada takdirnya. Um anta misalkan. Paham salah ya? nah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nah, berikutnya waqaluhu dan ucapan mu'alif di sini ausmun wa fi'lun karkabu atau isim dan fi'il seperti irkabu. Irkabu jelas ya, irkabu fi'il amr mabniun ala ala hadfun asan karena fi'il amr kaidahnya apa? Kaidahnya fi'il amr. Nah, mabniun ala ma yuzamu bihi mudhari'uhu. Irkabu fi'il amr mabniun ala harfin nun. La mahal i'rab wal waw wal waw wal alif Al-Fariqah, na'am. Alif Al-Fariqah. Irkabu fi'lu amrin, Mabnila hatun nun, Walwawu fa'il, Wafihi ismun wa fi'lun. Isimnya mana? Isimnya zomir tu Fi'ilnya mana? Irkab. Mana itu. Wa mislu irkabu dan contohnya seperti irkabu, nam rokibu. Rokibu juga sama rokibu. Ya, tapi kalau rokibu fi'il apa itu? Rokibu. Fi'il madi. Mabnila Nah, rakibu. Rakiba, rakiba, rakibu. Fi'lun madin mabniyan nah, ala rakibu. Nah. Rakibu. Ala dhammi li ittisali bi wal jamaah lupa. Raqibu fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi litisali bi waw al-jama'ah wal waw dhamirun muttasilun mabni sukun bi mahali wal alif wal al-fatiha sama Nah, kita lihat raqibu mukawwanatun dia itu disusun min fi'lin wa ismin. Disusun dari fi'il dan isim. Itu ingat-ingat ya. Nah, summa qala rahimahullah kemudian rahimallahu berkata, maksudnya siapa? Al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih, kadzaka min fi'lin wa harfin wujida wa jaa min ismin wa harfin fin nida. Kalau yang pertama kita enggak setuju. Beliau nanti juga enggak setuju. Eh, kata beliau, kata Imam Amriti mengatakan apa? Demikian itu juga, seperti itu pula dari fi'il dan huruf itu dijumpai juga katanya. Susunan fi'il dan huruf itu dijumpai katanya. Nah, sebagaimana datang isim dan Nah, bagaimana datang apa isim dan huruf fin Kalau isim dan huruf an'am ada. Kalau isim dan huruf, itu pun ada takdirnya nanti kan aslinya. Karena aslinya contohnya ya Muhammadu. Ya Muhammadu, Muhammadu isim enggak? Isim. Ya harf nida huruf kan? Nah, itu kok bisa huruf dengan isim kok bisa kita katakan aslinya ya-nya itu adalah apa? pengganti dari apa? dari fiil. Aslinya adalah unadi Muhammadan. Nah itu. Kita lewati. Qalu rahimahullah kadzaka min fi'lin harfin wujidah yakni anal kalama yujadu min fi'lin harfin. Nah, ini maknanya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, perhatikan. Maknanya adalah berarti bahwasanya kalam itu dijumpai ada yang tersusun dari fi'il dan huruf nah, ini. Wa dalilu 'ala dzalik dalilnya mengenai hal itu annaka yumkin an takun nah, masih mungkin bahwasanya memungkinkan untuk engkau untuk mengatakan maqama aulam yakum wa tatimul faedah maqama aulam yakum watatimul faedah. Dia tidak berdiri atau dia belum berdiri dan sempurnalah sebuah faedah. Dan sempurnalah sebuah faedah. Tapi perhatikan walakin hadza laisa bisahih. Ini. Akan tetapi contoh ini tidak benar. Nah, kenapa? Fala yumkin an yujada kalamun fi'lan harfin. Enggak mungkin yang namanya kalam itu dijumpai fi'lan huruf, enggak mungkin. Kenapa? Li'anna apa ma yatarakkab minhu kalam ismani aw ismun fi'lun. Dikarenakan sebuah kalam itu paling sedikitnya tersusun dari dua isim atau isim dan fi'il. Paham ya? Wal harfu laisa lahu ma'nan fi nafsi. Sedangkan huruf itu apa? Tidak memiliki huruf, tidak memiliki apa? Tidak memiliki makna pada sendirian hukum asalnya. Dalam artian dia itu tidak menampakkan maknanya, tidak sempurna maknanya kalau dengan sendirinya. Paham ya? Tapi oh, tapi dia nanti akan nampak dan muncul maknanya dengan yang lainnya. Karena huruf di sini maksudnya huruf apa? Ma'ani. Walaupun seradatnya dia punya makna ya, min dari, ila ke, ala di atas. Tapi makna-makna itu kapan nampaknya? Kapan munculnya? Ketika sendirian atau ketika bersama yang lainnya? Ketika bersama yang lainnya. Nah, perhatikan dulu. Bal ma'nahu fi ghairihi, bahkan maknanya itu akan muncul pada yang lainnya. Fa idza qudira anna al-harfa qarana isman lam tatimul jumlah. Dan eh, maka apabila qudira, apabila ditakdirkan atau taruhlah ditakdirkan anna al-harfa bahwasanya huruf itu qarana isman digabungkan dengan isim, huruf digabungkan dengan isim lam tatimul jumlah. Niscaya jumlahnya tidak akan sempurna. Lau qulta inna zaidan sesungguhnya Zaid sempurna enggak? Enggak sempurna karena inna huruf zaidan isim. Harus apa? Butuh khabar inna zaidan qaimun. Lam tatimul jumlah katanya. Nah, barakallahu fiikum kata beliau, lam tatimul jumlah, maka kalimatnya belum sempurna. Walau qulta, kalau seandainya lo mengatakan in qama, jika dia berdiri, sempurna belum? Belum sempurna juga mata matul jumlah maka kalimatnya belum sempurna juga fala yumkin an yatarakkabal kalam abadan min fi'lin harfin perhatikan ini maka tidak mungkin tersusun sebuah kalam itu selama-lamanya dari fi'il dan huruf enggak mungkin tersusun. Kalau fi'il dan huruf enggak mungkin tersusun. Amma wa ammal di ladzi istadallu bihi. Adapun contoh yang mereka jadikan dalil dengannya fa innahu murakkabun min ismin wa harfin wa fi'lin. Pada asalnya kalau kita telusuri itu pun tersusun dari apa? Isim, huruf dan fi'il. Kita buktikan. Maqama sama lam yakum itu ada berapa di situ? Ma huruf, Koma fi'il. Di dalam koma ada isim enggak? Ada isim dhamir mustatir takdiruhu huwa. Lam yakum, lam huruf, yakum fi'il. Di dalam yakum ada dhamir enggak? Dhamirun mustatirun fihi jawaz tatruhu tiga. Ya kan? Jadi ketika dia mengatakan ada yang terusul dari fi'il dan huruf mana? Lam yakum. Dia keliru enggak? Keliru enggak? Keliru. Kenapa keliru? Tiga. Karena hakikat di situ ada tiga. Yaitu apa? Huruf, fiil dan isim domir yang dalamnya. Kita lihat di sini. Naam. Al-harfu huwa ma lam wal fi'lu huwa qama aw yakum wal ismu huwa dhamir mustatir fil fi'lain. Ya enggak? Isimnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi pada dua fi'il tersebut. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir ini. Wa qalu rahimahullah dan ucapan beliau wa za'a min ismin wa harfin fil nida yakni anal kalam yatarakkabu min ismin wa harfin bahwasanya kalam itu tersusun dari isim dan huruf terkadang seperti itu wa daraba misalan li dzalika bin nida dan beliau memberikan contoh doroba di sini artinya bukan memukul ya tapi memberikan apa contoh karena doroba ya deribu itu artinya macam-macam kalau setelah doroba ada mas misalan atau doroba masalan itu artinya memberikan contoh memberikan perumpamaan, permisalan. Paham ya? Wa daraballahu mathalan misalkan. Berarti Allah Taala apa? Memukul. Memberikan permisalan atau memberikan contoh. Paham ya? Kemudian daraba yadribu artinya juga perkalian. Al-isnain misalkan al-isnan darbul isnain, misalkan berarti dua kali dua. Kadang daraba yadribu artinya apa lagi? Hah? Buat di tadi. Contoh yang lain apa? Daraba yadribu artinya apa? Pertama, daraba yadribu artinya memukul. Paham ya? Terkadang ad dorob maknanya apa? Al-qism. Al-fi'lu darban. Itu bukan artinya fi'il itu dua pukulan itu bukan. Paham ya? Al-fi'lu darban artinya al-fi'il isman. Paham ya? Nah, mata al-fi'il naw'an. Jadi terkadang dorob maknanya naw' atau qism. Paham ya? Kemudian terkadang dorob maknanya apa? Yamsun atau yusafirun wa fil ardi. Itu antum artikan dan mereka memukul di muka bumi. Keliru. Apa ya? Mereka itu berjalan atau mereka nah berjalan di muka bumi. Apa maksudnya ya? Nah, itu perlu diperhatikan karena kadang lafadznya sama, maknanya beda. Nah, itu istilahnya apa? Lafadznya sama, maknanya beda, istilahnya apa? Antonim lawan kata, sinonim persamaan kata, Akronim ya, akronim istilahnya gitu ya. Nah, lapatnya sama, cuman maknanya beda. Bisa-bisa, tapi bisa satunya bisa ular. Racun maksudnya. Satunya bisa ya bisa mengerjakan. Paham belum? Oh, iya. <laughs> ular bisa nggak? Memiliki bisa. Bisa di situ artinya apa? Racun. Paham ya? Kalau bisa yang satunya kamu bisa nggak? Bisa, itu ya bisa mengerjakan. Nah, itu namanya lafadznya sama, artinya beda. Nah, ini sama. Nah, barakallahu fiikum daraba daraba semua apa yang terkenal maknanya beda. Wa daraba misalan bi nida. Beliau memberikan contoh dengan nida. Fa innaka taqul ya Zaidu, perhatikan ya Zaidu, wa yatimul kalam, kalam akan sempurna ya Zaid, ya Zaidu. Walakinna naqul lahu akan tapi kita katakan padanya hada aidun farsah. Ini pun enggak benar. Eh, ini pun enggak benar juga katanya. Kenapa? anna ya harfun nida'in. Dikarenanya itu adalah huruf nidah wan nida yatadammanu makna doa. Sedangkan yang tidak seruan itu mengandung dalamnya makna doa. Paham ya? Seruan memanggil. Seruan itu mengandung maknanya dalamnya memanggil itu loh. Fa idza qulta ya Zaidu, maka apabila kau mengatakan wahai Zaid, ya Zaidu, fa ka'annama taqul, maka seakan-akan kau mengatakan ad'u Zaidan. Aku memanggil menyeru Zaid, kan itu. Faya fil waqi' harfun. Nah, perhatikan. Ya di situ setelah hakikatnya, secara nyatanya adalah huruf. Lakin hana ibatun mana jumlah, ya enggak? Tapi dia ternyata pengganti daripada tapi dia adalah menempati tempatnya jumlah. Dia menggantikan apa? Nah, mengganti jumlah. Aslinya apa? Ad'u Zaidan. Sudah so, kita lewati kan? La yajuzul istima' bainal mu'awwid wal mu'awwad anhu. Enggak boleh bertemu, berkumpul antara pengganti dan yang digantikannya. Oleh karena itu ya zaidu. Li'anal fi'la ad'u, di karangan fi'il ad'u, fihi dhamir mustatirun, di dalamnya dhamir mustatir. Takdirnya ana na'am. Takdiruhu ana wa alaihi fala yumkin maka orang tersebut enggak mungkin anta an yatakawwan kalam. Enggak mungkin tersusun kalam di situ. La min ismin wa harfin, tidak dari isim atau huruf. Wala min fi'lin wa harfin, tidak pula fi'il dan huruf. Yang bisa itu apa kalam tersusun dari dua isim atau isim dan fi'il. Adapun fi'il dan huruf tidak bisa atau huruf dan huruf tidak bisa atau huruf dengan isim pun juga, tidak bisa. Yang bisa adalah isim dan isim atau isim dan apa tadi? Bismillah. Nah, yang tidak bisa apa tadi? Huruf dengan huruf. Atau Atau Na'am barakallahu fikum. Wa hadzal ladzi dzakartuhu huwa ladzi harrarahu an nahwiyyun Dan inilah yang aku sebutkan adalah yang dipilih oleh ahlun nahwi yang di Na'am barakallahu fikum. Na'am yang diteliti oleh ahlun nahwi wa hum a'lam min ahli usul fikih. Benar enggak? Sedangkan ahlun nahwi itu mereka lebih tahu tentang tentang masalah nahwu daripada ahlu usul fikih fi ma yata'allaq bil lughatil arabiyyah berkaitan masalah permasalahan bahasa Arab. Oleh karena itu barakallahu fikum untuk masalah kalam, nah beliau pun lebih condong menguatkan